kita ketetapan di atas hidayah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita harus wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala yang, Allah Taala berikan kepada kepada kita. Kemudian kita haturkan salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan hidayah kepada umat ini, membawa umat ini dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Kemudian ayolah bapak azakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini insyaallah saya akan membawakan satu tema yaitu kiat agar kita tegar di atas kebenaran. Ayolah bapak azakumullah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita hidup di zaman yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan kepada para sahabatnya ketika itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbih rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa, yus, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian dalam melakukan amal-amal saleh. Karena nanti akan datang fitnah-fitnah. Yang fitnah-fitnah tersebut bagaikan malam yang kelam. Bagaikan bagian malam yang kelam. Pada saat itu Seorang yang paginya beriman, sorenya dia bisa kafir. Sorenya dia beriman, paginya dia kafir. Kenapa dia bisa melakukan demikian? Nabi SAW sebutkan sebabnya. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia qalil. Dia jual agamanya demi untuk mendapatkan harta dunia yang sedikit. Hadis ini sahih. Artinya, apa yang Nabi gambarkan ketika itu, kita hidup pada zaman sekarang ini. Artinya kita merasakannya. Kita melihatnya. Banyak kaum muslimin yang mereka menggadaikan agamanya. Banyak kaum muslimin yang mereka melupakan agamanya, bahkan mungkin meninggalkan agamanya. Demi untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Ya Allah gambarkan hina. Bahkan Nabi SAW gambarkan dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Tapi mereka lebih rela untuk menjual agama mereka. Mereka gadaikan agama mereka padahal Allah SWT sudah memberikan dia hidayah. Dia tidak menjaga hidayah tersebut sehingga Allah pun mencabut hidayah tersebut dari dirinya. Dan ini kita lihat ayolah bab anzakumullah. Dan masih banyak fitnah-fitnah yang lain. Fitnah dunia, merupakan fitnah harta. Artinya kalau mau kita lihat ayolah bab anzakumullah tentang masalah fitnah ini kita akan mendapati bahwasanya fitnah itu ada yang khusus, ada yang umum. Fitnah yang khusus yaitu fitnah yang mengenai seorang muslim pada dirinya. Ya dari fitnah harta, ya. Kemudian fitnah wanita yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya 'ala rijali minan nisa'." Aku tidak tinggalkan satupun fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan satu yaitu apa wanita. Ini Nabi SAW menggambarkan kepada kita fitnah harta. Ala inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal kata Nabi. Ketahuilah sesungguhnya pada setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku itu pada harta. Kemudian fitnah-fitnah yang berupa ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada manusia. Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamara wa sabirin. Kami pasti akan uji manusia. Kami pasti akan berikan musibah kepada manusia. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawf dengan sedikit dari rasa takut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita kami uji manusia dengan sedikit dari rasa takut. Bukan banyak. Bukan keseluruhan rasa takut. Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala timpakan keseluruhan rasa takut, binasa semua manusia. Tapi di sini Allah timpakan sedikit dari rasa takut. Bisyai'in minal khawf wal ju' sedikit dari rasa lapar. Wa naqsin minal amwal wal anfusi roh, Kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, panen dan lain sebagainya Wabashirus sabirin dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang beruntung ketika di masa-masa fitnah ini. Wajar fitnah yang khusus ini itu pasti mengenai seorang manusia pasti itu. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami pasti akan menguji kalian dengan apa? Kebaikan dan kejelekan. Jangan dikira kebaikan yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan itu bukan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipikir bahwasanya kebaikan, kesehatan yang kita alami ini sekarang ini itu merupakan bukan ujian. Bu, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu kita semakin dekat dengan Allah atau tidak? Apakah dengan nikmat harta yang Allah berikan kepada kita kita semakin dekat dengan Allah atau tidak? Apakah dengan nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, kita semakin dekat dengan Allah atau tidak? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Allah. Jadi Allah gambarkan kepada kita bahwasanya fitnah itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada manusia. Karena ya Allah Bapak azakumullah pada masa-masa sekarang ini penting. Banyak orang yang sesat banyak orang yang tadinya dia ikut sunnah hidayah, mendapatkan hidayah, masya Allah sholat lima waktu dalam di masjid. Kemudian dia rajin membaca Al-Quran, tapi tiba-tiba di satu hari, subhanallah dia malah apa? Jauh dari masjid. Dia tidak lagi membaca Al-Quran. Dia tidak lagi melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak yang kita lihat ayolah Bapak azakumullah. Yang tadinya dia masya Allah rajin yang tadinya dia Masya Allah menjadi orang yang alim. Maksudnya artinya dia menjadi orang yang baik. Tapi tiba-tiba berubah. Kenapa ya rahbab azakumullah? Hati manusia ini berada di dua jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Kata Nabi SAW. Ya Allah apa? Yang Allah bolak-balikkan sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, Allah sesatkan dia. Kalau Allah mau, Allah berikan dia hidayah. Karenanya ya Bapak azakumullah di masa-masa sekarang yang penuh dengan fitnah. Baik itu berupa ujian dan cobaan ataupun fitnah yang umum yang menimpa kaum muslimin khususnya dari pembunuhan, kericuhan, keributan, saling ribut satu sama lain, saling tuduh satu sama lain. Bahkan apa? Antara saudara yang satu dengan yang lainnya apa? Saling bunuh. Bahkan anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya. Ayolah Bapak Azakumullah. Kita berada di zaman yang seperti itu. Di zaman yang ketika fitnah, ya, ketika fitnah itu datang, bahkan orang-orang yang berakal pun susah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ayolah Bapak. Maka kita butuh kepada kiat-kiat bagaimana agar kita tegar di masa-masa fitnah ini. Karena Dia sudah menggambarkan itu. Di akhir zaman nanti bahkan ada, fitnah. fitnah. Satakunu fitan kata Nabi SAW. Pasti nanti akan ada apa? Ada fitnah-fitnah yang banyak. Dimulai dari terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena satu hari Umar bin Khattab pernah duduk-duduk sama Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu bersama para sahabat yang lain. Umar bin Khattab mengatakan, "Ayyukum yahfadhu hadis Rasulullah fil fitnah?" Siapa di antara kalian yang menghafalkan hadis Rasulullah tentang fitnah? Kemudian Hudzaifah angkat tangan, saya. Fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi yukaffiruhu salat wa saum wa zakat. Saya yaitu fitnah seorang itu pada hartanya, pada anaknya, pada tetangganya, pada istrinya. Yang fitnah-fitnah tersebut bakal bisa dihapuskan dengan sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita. Kata Umar, bukan ini fitnah yang aku maksud, bukan ini. Ini fitnah khusus. Fitnah yang setiap hari manusia pasti akan mengalaminya. Ya entah itu godaan, dan gangguan dari istrinya, anaknya. Yang cobaan tersebut bisa dihapuskan dengan apa? Sholat lima waktu kita. Puasanya kita itu bisa dihapuskan. Tapi yang aku ingin al-fitnah allati tamuju kamaujil bahri. Kata Umar. Aku ini pengen hadis Rasulullah tentang fitnah yang dia bergulung-gulung seperti ombak di lautan. Besar sekali fitnah tersebut. Kemudian Hudzaifah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Mana kawalaha ya Amirul Mukminin?" Ada apa engkau bertanya seperti itu wahai Amirul Mukminin? Ada apa engkau? Urusan apa dengan fitnah tersebut? Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Sesungguhnya di antara engkau dengan fitnah tersebut itu ada satu pintu yang tertutup dan terkunci rapat. Kemudian Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Ayuk samul bab am yuftah?" Wahai Hudzaifah, pintu tersebut itu dibuka pelan-pelan atau dihancurkan? Kata Hudzaifah, "La bal yuksar." Pintu tersebut akan dihancurkan. Apa kata Umar? izan la yanghaliku abada. Kalau begitu, pintu tersebut tidak akan bisa tertutup lagi. Selesai majelis. Majlis selesai. Kemudian sebagian tabi'in datang kepada Khuzaifah Ibn Yaman radhiyallahu an. Wahai Khuzaifah, siapa pintu tersebut? Siapa pintu tersebut? Engkau katakan bahwasanya di antara fitnah itu ada pintu yang tertutup rapat. Apa kata Khuzaifah? pintu tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian mereka bertanya lagi, apakah Umar tahu bahwasannya Umar yang dimaksudkan oleh Hudzaifah sebagai pintu tersebut? Kata Hudzaifah, Umar tahu dia itu sebagai pintunya sebagaimana Umar tahu bahwasanya setelah hari esok itu ada malam hari. Dan betul, Umar bin Khattab dia apa? Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi laknatullah alaih. Setelah kematian Umar bin Khattab radhiyallahu an mulai bergulir fitnah-fitnah. Dimulai demo-demonya orang-orang yang tidak mengerti Islam, yang mengaku Islam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian peperangan antara Ali dan Muawiyah. Kemudian dan lain semua fitnah-fitnah. Fitnah Qadariyah, Mu'tazilah, kemudian firqah-firqah sesat yang lain, Jahmiyah, Kemudian fitnah khalqul Quran, Al-Quran itu makhluk. Dan lain sebagainya. Sampai hari ini ayolah ya Bapak Azakumullah. Terus bergulir fitnah tersebut. Makanya kita butuh kiat-kiat agar kita bisa tegar di atas kebenaran ketika zaman fitnah ini ayolah ya Bapak Azakumullah. Karena fitnah itu terus bergulir sampai nanti hari kiamat ayolah ya Bapak. Sampai nanti yang paling besar itu fitnah merupakan apa? Fitnah Dajjal. Ketika datangnya Dajjal nanti. Turunnya Dajjal. Ya, untuk menyesatkan manusia itu fitnah yang paling besar. Karena yang pertama di antara kiat yang mesti kita lakukan di zaman fitnah ini, yang pertama yaitu kita terus untuk membaca Al-Quran. Rajin kita dalam membaca Al-Quran dan mentadaburi isi Al-Quran. Banyak kaum muslimin sekarang ini ayolah bapak yang melupakan Al-Quran. Banyak kaum muslimin yang ngakunya Islam, tapi dia nggak bisa baca Quran. Banyak kaum muslimin yang laku Islam, tapi Al-Quran itu hanya sebagai pajangan saja di rumahnya. Dan ini kenyataan aja Mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Tidak mau kita membaca Al-Quran. Tidak mau belajar Al-Quran. Bukan hanya membaca saja, tapi apa? Mentadaburi isinya ini yang tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin. Sedikit sekali yang melakukannya. Baca ya, Tapi merenungi makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran, tidak bahkan mereka nggak tahu apa itu isi Al-Quran. Al-Quran isinya apa nggak tahu, padahal baca tiap hari. Ini kenyataan ayolah Bapak Bukan hanya di Bali saja. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Banyak kaum muslimin yang mereka tidak mau mentadaburi isi Al-Quran. Bagaimana umat Islam akan jaya kalau seandainya umatnya sendiri tidak tahu isi Al-Quran. Mereka lebih paham tentang isi-isi ilmu dunia buku-buku yang lain, tapi buku Al-Quran, kitabullah, yang Allah wasiatkan dan Rasulnya wasiatkan, mereka nggak paham sama sekali apa itu isi Al-Quran. Bahkan mungkin Al-Fatihah yang selama ini mereka sering baca dalam sholat mereka, nggak tahu isinya apa. Apa itu Al-Fatihah? Ini miris, ayolah Bapak Azzaqumullah. Sedih kita kalau melihat. Bagaimana akan jaya ayolah Bapak para sahabat dahulu. Mereka ketika apa namanya menaklukkan kota-kota, menaklukkan negara negeri-negeri, mengalahkan musuh-musuh Islam. Mereka adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, bukan hanya menghafalkan saja, tapi mereka merenungi isi Al-Quran dan juga mengamalkan isi Al-Quran. Itu bisa bayangin Ajul Ahbab, Azzaqmullah. Antum bisa lihat kalau antum mau buka sejarah, bagaimana para sahabat Nabi SAW. Allah muliakan mereka dengan Al-Quran. Al-Quran membawa mereka yang tadinya mereka sebagai penggembala kambing yang tidak dikenal oleh masyarakat, orang miskin. Tapi dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan mereka. Bahkan di hadapan Kaisar dan Kisra, Persia dan Romawi ketika itu. Hina semuanya di hadapan para sahabat Nabi SAW. Akibat apa? Akibat mereka merenungi Al-Quran, membaca Al-Quran dan menghafalkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulia mereka. Islam mulia, izzah, ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ketika mereka mengamalkan isi Al-Quran, ayolah Bapak Anzamullah. Tapi aku bisa lihat, semakin jauh umat dari Al-Quran, semakin jauh dia dari merenungi isi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, maka semakin hina dia. Dan kita lihat sekarang ini ayolah Bapak Anzamullah Kaum muslimin banyak, banyak, bukan sedikit ayo apa banyak yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Bahkan bisa membaca Al-Qur'an malu. Malu saya udah tua gini masa saya baca-baca belajar baca Al-Qur'an. Biarinlah anak saya aja yang belajar bisa pintar baca Quran. Itu bisa lihat. Anaknya disekolahkan biar supaya rajin, pintar, apalannya banyak, bapaknya sama sekali tidak bisa baca Quran. Ini kenyataan ayolah bapak mau. Karena ya Allah bab Al-Quran itu akan apa? Akan memberikan kita ketetapan, keteguhan dalam hati kita. Karena Allah SWT berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyral muslimin. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Jibril salam dari Allah dengan kebenaran liyuthabbital ladzina amanu. Untuk apa? Fungsinya untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman kalau kita sering baca Al-Quran Ayol Ahbab, kita jauh dari kesesatan. Gak mungkin kita sesat insya Allah. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya ya, ya Ahbab, coba kita mulai. Kita sudah bisa baca Al-Quran, kita beli terjemahan Al-Quran, kita baca. Agar kita paham isi dari Al-Quran yang kita baca setiap hari. Sehingga apa? Sehingga kita pun jauh dari kesesatan. Ayolah ya Bapak Azzaqumullah. Banyak orang yang sesat karena mereka tidak mau memenuhi isi Al-Quran. Bagaimana mereka jauh dari kitab Allah, bagaimana akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan hidayah tersebut di atas mereka. Karena lah Bapak umat Islam sekarang ini sudah jauh, sudah jauh dari Al-Qur'an. Jauh dari kitab Allah. Mereka mengaku Islam, mengaku cinta Nabi Muhammad SAW, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sedikit pun mereka tidak tahu isi Al-Quran. Bahkan mungkin mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kalau sudah begitu, bagaimana mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa itu pengajaran Al-Quran? Taklim Al-Quran itu apa? Para sahabat dahulu 10 ayat. 10 ayat sampai mereka hafal, sampai mereka renungi, sampai mereka amalkan 10 ayat. Baru pindah ke ayat yang lain. Kalau kita yang penting gimana caranya hatam. Itu kita. Gimana caranya hatam? Apalagi Ramadan deket ini. Ya, Ramadan lupa lupa hataman. Tapi nggak tahu, nggak tahu ayat satupun. Gak tahu maknanya apa. Baca aja terus baca, balap-balapan. Bahkan bikin halako-halako ya. Satu, kamu pulang baca dua lembar, dua baca dua lembar, tiga lembar, sampai habis semuanya. Yang penting gimana caranya saya hatam. Habis itu udah, tutup lagi, taruh lagi sampai berdebu tuh Quran. Ini kenyataan. Keluar dari Ramadan, lupa sama Al-Quran. Begitu Ramadan, Masya Allah rajin. Bahkan yang lebih parah lagi masuk Ramadan, keluar Ramadan sama aja keadaannya. Masuk Ramadan nggak baca Quran di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga nggak baca Quran. Banyak yang seperti itu kaum muslimin ayolah bapak anjak Hakikat nah, yang pertama ini yaitu apa? Agar kita rajin membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, maka kita nggak bakal sesat selama-lamanya. Allah mengatakan, Toha ma anzalna alaikal Quran litashqa. Toha kami tidak menurunkan ayat Al-Quran Al ini untuk apa? Untuk menyusahkan kamu. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an? Beliau mengatakan, Takaffalallahu liman qara al-Qur'ana wa amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala berjanji Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi Al-Qur'an maka Allah janjikan tidak akan menyesatkan dia di dunia dan tidak akan menyusahkan hidup dia nanti di akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Dan yang rabab azakumullah, kiatan pertama yaitu kita rajin membaca Al-Qur'an dan merenungi, bukan hanya membaca saja, tapi kita mulai rubah sekarang pola hidup kita. Yang tadinya kita hanya membaca, tapi kita merenungi sekarang. Mulai kita, mulai memenuhi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sehingga kita pun bisa mengamalkan isi isi Al-Quran. Kemudian yang kedua, di antara kiat agar kita dapat tegar di atas kebenaran di zaman fitnah ini, yaitu beriman dan melakukan amal-amal salam. Beriman dan melakukan amal-amal salam. Kita tingkatkan amal-amal kebaikan kita. Yang mungkin tadinya kita sekarang ini amal itu biasa-biasa saja, atau sebatas rutinitas. Salat subuh, ya rutinitas, gitu. Tiap pagi bangun sebelum subuh, ya jam setengah lima bangun kemudian ke masjid rutinitas biasa saja, nggak ada rohnya sama sekali. Ayolah Bapak, sebelum kita jadikan ibadah itu bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai kebutuhan kita. Sama seperti kita makan dan minum. Antum minum, antum makan, antum butuh nggak? Butuh. Pasti antum cari. Kalau antum gak makan, perut rasanya lapar. Gak enak, badan lemes. Gak minum, badan lemes, kering mulut. Setelah antum minum, antum akan mengatakan apa? Lepas dahaganya, Alhamdulillah. Antum mau makan, ya Allah, sehat lagi badan. Kenyang, enak. Bekerja lebih semangat lagi. Itu juga masalah ibadah, ya Bapak. Kalau ibadah kita jadikan sebagai kebutuhan, maka kalau ibadah itu kita apa? Lambat-lambat dalam mengerjakannya atau kita lupa mengerjakannya, ada yang hilang dalam hati kita. Ada yang hilang. Kayak nggak enak gitu. Ini kalau ibadah kita jadikan kebutuhan. Tapi sekarang ini kaum muslimin kebanyakan ibadah itu rutinitas. Sekedar mengerjakan, habis mengerjakan lepas tanggung jawab. Salah subuh selesai, udah Alhamdulillah selesai sholat subuh. Tahu jawab selesai. Nanti duhur lagi seperti itu. Nanti asal begitu. Nanti maghrib seperti itu. Tapi kalau orang yang butuh sama sholat, butuh sama ibadah, nggak bakal seperti itu dia. Dia bakal terus rindu. Ya Allah, saya pengen cepat sholat duhur. Ya Allah, pengen habis sholat zuhur, pengen sholat asar. Habis sholat asar, pengen lagi sholat maghrib. Rindu dia untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, ya Allah Bapak azakumullah. Ya, kita tingkatkan amal-amal soleh kita. Karena dengan amal-amal soleh, Allah akan apa? Allah akan tetapkan dan teguhkan kita di atas kebenaran. Gak mungkin Allah akan meneguhkan kita di atas kebenaran kalau seandainya kita tidak beramal soleh. Gak mungkin. Ada orang yang mengharapkan dan berdoa kepada Allah, Ya Allah, tetapkan saya di atas hidayahmu, Ya Allah. Tapi apa? Sholatnya masih lambat-lambat atau bahkan meninggalkan sholat Zikir nggak pernah habis sholat langsung cabut, langsung pergi keluar dari masjid. Baca Quran nggak pernah. Tapi doa minta sama Allah, ya Allah tetapkan hidayah di atas saya. Nggak mungkin, nggak bakal ditetapkan hidayah. Orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan amal-amal soleh. Bagaimana dia akan ditetapkan? Karena ya Allah, kita di zaman fitnah ini itu banyak-banyak ibadah Sebagaimana wasiat Nabi SAW kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan, ibadatun fil haji kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa fitnah itu seperti hijrah kepadaku Ganjarannya, jalannya. Yolah Bapak hijrah ketika waktu Mekah masih negeri kafir, ketika semua negeri masih kafir, Madinah saja Islam, kita hijrah ke Nabi itu ganjarannya besar. Nah, ibadah di saat kita apa? Di saat fitnah ini, di saat terjadinya banyak pembunuhan, persekutuan antara kaum muslimin dan lainnya, maka apa? Ibadah yang lebih baik karena ganjarannya besar seperti kita hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu bisa bayangin. Banyak-banyaknya ibadah. Banyak-banyaknya amal soleh. Amal soleh ini banyak macamnya pak. Bukan sholat saja. Bukan doa saja. Bukan zikir saja. Banyak macamnya. Sedekah ya amal-amal sunnah yang lain. Kita berlaku baik membantu tetangga, membantu saudara. Ini amal-amal kebaikan dan kebajikan. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan amal-amal kebajikan ayolah Bapak Astagfirullah. Banyak-banyak kita melakukan amal-amal amal-amal soal di masa-masa di masa-masa fitnah ini. Kemudian yang ketiga, di antara kiat-kiat yang ketiga yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan ayolah Bapak Azabul kita doa kepada Allah. Jangan kita merasa sombong dengan diri kita. masa mampu. Kita untuk apa? Ah, saya mah gampang. Ya, begitu doang apa susahnya sih? Merasa mampu kita terhadap diri kita. Kita mampu mengerjakan segala sesuatu, lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah Bapak Allah. manusia ini makhluk yang lemah. Manusia ini makhluk yang lemah. Allah katakan wa insanu dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Allah yang mengatakan bahwa saya manusia itu lemah. Maka kalau kita tahu diri kita itu lemah, kita minta tolong kepada siapa yang maha kuat, siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mengucapkan apa? Iya karena wa iya karena hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan sama Allah, doa ya sama Allah. Ya Allah tetapkan hati saya di atas hidayahmu ya Allah. Doa yang sering kita dengar, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas apa? Di atas agamamu. Ini mestinya kita berdoa tiap hari. Tapi juga jangan berdoa. Sebelumnya apa? Melakukan amal soleh. Banyak manusia yang lupa berdoa. Banyak manusia yang merasa sombong terhadap dirinya. Merasa bisa dia. Akhirnya dia lupa berdoa. Makanya dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan apa? Malam yas'alillah yaktab alaih. Siapa yang tidak memohon kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepada dia. Beda sama manusia, Pak. Manusia kalau kita minta terus-menerus, marah manusia. Kita minta tuh sama orang nih. Marah orang ya, sama kita. Minta mulu. Usaha dong, kerja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala itu senang diminta. Allah tidak akan murka kalau kita minta. Justru Allah murka kalau kita nggak mau minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun kebutuhan kita. Ya, kita minta sama Allah. Kita adukan semuanya sama Allah. Begitupun ketika kita, keadaan kita, kondisi kita di zaman kita ini. Tetapkan ya Allah di atas hidayah. Karena nggak mungkin, nggak mungkin seorang itu ditetapkan di atas hidayah kalau dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah, karena Allah yang memegang hati kita. Allah yang memegang ubun-ubun kita. Allah yang memegang. Allah yang membolak-balikkan hati Allah yang menyesatkan kita, Allah juga yang memberikan hidayah kepada kita. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlilillah fala Siapa yang telah disesatkan Allah, maka tidak akan ada yang dapat memberikan dia petunjuk. Siapapun dia, apapun kedudukannya, tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang sudah disesatkan oleh Allah. Kalau kita sudah disesatkan oleh Allah, hidup kita bakal sempit. Ayolah Bapak Azakumullah. Hidup kita bakal tidak bahagia dan akhir hidup kita bakal buruk dan kita akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya waliyadzubillah. Kita doa sama Allah Subhanahu wa agar kita tetap di atas hidayah ini ya Allah. Kemudian yang keempat yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. antara siap agar kita tetap di atas hidayah ini, tetap di atas kebenaran ini. Ketika zaman kita itu kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada siapa? Kepada Harun dan Nabi Musa alaihissalam ketika ingin datang kepada Fir'aun mendakwahkan Islam kepada Fir'aun. Fir'aun itu orang yang paling kufur sedunia paling kejam. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah untuk mendakwahkan kepada Fir'aun. Apa wasiatnya Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Izhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi zikri. Kamu pergi sama saudara kamu Harun menemui siapa? Menemui Firaun dengan membawa ayat-ayat aku. Dan jangan lupa untuk berzikir kepadaku. Lihat di sini. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah di saat apa? Di saat bertemu dengan Firaun agar Allah tetapkan mereka, teguhkan mereka. Makanya zikir ini bukan masalah sepele. Ayolah Bapak Allah. Banyak di antara kita yang menyepelekan zikir, Habis sholat kabur langsung. Gak zikir. Jalan bukannya berzikir, tapi apa? Dengerin musik. Jalan bukannya zikir kepada Allah, tapi apa? Malah gibah. Ngomongin orang. Ngobrol yang gak bermanfaat. Macet bukannya zikir kepada Allah, tapi bengong malah ngeliatin perempuan yang jalan. Lagi di Bali ini, Masya Allah. Ya, maksiat di mana-mana. Macet malah apa? Segerin mata katanya. Cuci mata, Ustaz. Biar segar ini. Bukannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau ada yang zikir tapi matanya jelalatan. Ini lebih parah lagi Udah zikir matanya jelalatan. Astagfirullah, astagfirullah, liatin orang telanjang. Astagfirullah, astagfirullah. Nggak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nah ini coba kita rubah ayo ya habab aktivitas kita sehari-hari. Ya, zikir kepada Allah kalau kita bilang secara khusus, maka dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, terus kita ucapkan. Ini gampang ayo al-ahbab hasakumullah. Nggak sulit. bikin nggak sulit. Nggak menyita waktu kita. Kita sambil apa? Sambil nyetir kita bisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus kita ulang-ulang. Nggak menyita waktu kita ayo al-ahbab hasakumullah. Justru menyetir kita berubah jadi pahala nantinya. Setiap apa yang kita ucapkan keluar pahala terus subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Astagfirullahal azim, astagfirullahal azim. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah terus. Kalau kita sudah terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, maka keimanan kita pun akan terjaga. Enak, tenang hati kita. Allah mengatakan apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah akan tenang hati manusia. Hati manusia ini akan tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Ayolah Allah. Allah yang mengatakan dengan zikir kita akan tenang. Wabil fi'l ya, hakikatnya apa? Hakikatnya dengan zikir kita akan tenang dan antum akan merasakan sendiri. Tapi dengan syarat zikirnya juga dengan apa? Dengan hati, bukan dengan lisan doang. Kalau zikir dengan lisan kayak tadi tuh, matanya jelalatan masih. Tapi kalau zikirnya dengan hati, enggak dia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi bukan berarti lagi nyetir kita begini ya, masa. Ya enggak, tetap aja kita lihat fokus, tapi apa? Jangan jelalatan kemana-mana. Tetap kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Juga dengan makna yang umum, ayolah Bapak azakumullah. Zikir dengan makna yang umum ini juga dilupakan oleh manusia. Manusia kadang ketika dengar zikir, oh zikir itu yang dimaksud kita ucapin subhanallah, alhamdulillah. Bukan, zikir juga ada yang lebih umum, yaitu apa? Bagaimana kita mengingat batasan-batasan Allah. Bagaimana kita mengingat larangan-larangan Allah. Bagaimana kita mengingat bahwasanya Allah melihat gerak-gerik kita dimanapun kita berada. Ini zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih umum, yang manusia nggak tahu. Manusia cuma tahu zikir subhanallah subhanallah, tapi lebih umum dari itu yaitu kita merasa bahwasanya Allah mengawasi kita. Kita mengingat apa larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Sehingga kalau kita berzikir secara khusus maupun secara umum, maka insya Allah hidup kita akan tenang dan damai. Kita akan selalu ingat Allah dimanapun kita berada. Kita jalan-jalan ke pantai, kita ingat perintah Allah, langsung balik lagi. Gak jadi ke pantai. Iya, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jalan-jalan ke tempat maksiat, ya begitu melangkahkan kaki, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Allah mengawasi saya. Balik ke rumah. Mau melakukan sogok menyogok, ingat Allah Subhanahu wa taala, nggak jadi. Mau menipu, ingat Allah Subhanahu wa taala, nggak jadi. Mau berbohong, ingat Allah Subhanahu wa taala, nggak jadi. Aman kita ya Allah Allah. Kalau kita selalu menghadirkan apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah secara umum. Makanya ini yang dapat apa? Yang dapat apa namanya memberikan kita ketetapan di atas ketegaran di atas kebenaran kalau kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang kalau kita mau bahas tentang zikir saja, panjang. Perlu bermajlis-majlis, ayolah bab. Keutamanya sangat banyak sekali. Kalau ulama sudah menulis buku tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke lima. Yang kelima yaitu meninggalkan maksiat dan dosa. Meninggalkan dosa dan maksiat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting ayolah Bapak Allah. Kalau kita ingin diteguhkan di atas kebenaran, maka kita harus apa? Harus meninggalkan maksiat. Bagaimana kita akan ditetapkan di atas hidayah kalau seandainya kita masih melakukan dosa dan maksiat? Kalau seandainya kita masih melanggar larangan-larangan Allah, kalau seandainya kita masih menyepelekan penglihatan Allah kepada kita. Ayolah Bapak Azza kita ini mau dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Bagaimana kita berani berbuat dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah tahu apa yang kita berbuat. Ayolah Bapak Allah. Makanya kita tinggalkan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Kita taubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Watubu jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada para manusia, kepada para orang beriman Taubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian sukses, agar kalian beruntung. Taubat kepada Allah SWT dari segala macam dosa dan maksiat. Betul, manusia tidak bisa lepas dari dosa dan maksiat betul. Nabi mengatakan apa? Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, dia yang apa? Dia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah satu kepastian. Manusia itu pasti melakukan kesalahan dan dosa. Tapi yang terbaik bukan yang terus-menerus bergelimang dosa dan maksiat, tapi yang terbaik di antara mereka adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, meninggalkan segala dosa dan maksiat, menyesali perbuatan tersebut dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ini taubat yang masuk, taubat yang murni yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu." Orang yang bertaubat dari dosa Sebagaimana apa? Sebagaimana tanpa dosa. Sebagaimana orang yang tanpa dosa. Artinya Allah hapuskan dosa-dosanya. Makanya para ulama, sebagian ulama mengatakan at-taubatu wazifatul umur. Taubat itu kewajiban kita seumur hidup. Seumur hidup ini kita harus taubat. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah wahai manusia taubatlah kalian istighfarlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 100 kali. Bayangin Nabi SAW yang udah diampuni dosanya yang lalu akan datang. Nabi tetap minta taubat kepada Allah, bertaubat dan beristighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. Dengan mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Wahai Rabbku, ampuni aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penerima taubat. Terus kita ucapkan setiap hari seratus kali ayolah Bapak azabmu. Kita ini penuh dosa dan maksiat. Baik dosa yang kita ketahui maupun dosa yang tidak kita ketahui. Hati-hati ya Ahbab. Jangan anggap remeh terhadap dosa dan maksiat. Jangan anggap remeh. Karena dosa dan maksiat itu akan memberikan efek yang negatif bukan hanya pada diri kita, tapi juga pada masyarakat sekitar, juga pada bumi kita, dunia dan seisinya ini. Ada efeknya yolah bapak Allah. Antum bisa lihat hajar aswad. Hajar aswad itu dulu ketika diturunkan oleh Allah dari surga itu putih warnanya. Tapi sekarang jadi hitam. Apa kata Nabi? sawadathu khotaya bani Adam. Hajar Aswad itu jadi hitam karena dia dihitamkan oleh kesalahan-kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Ini menunjukkan bahwasannya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu memberikan efek negatif buat lingkungan sekitar. Antum mengeluhkan kemarau, antum mengeluhkan banjir, Antum mengeluhkan panas yang terus-menerus dan hujan tidak kunjung datang. Antum mengeluhkan yang lain dari kejadian-kejadian alam, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Jangan salahkan alam, ayolah bab. Tapi salahkan diri kita yang selalu melakukan dosa dan maksiat. Nabi SAW mengatakan, Walau dan bahaim lam tumtaru. Kalau bukan karena binatang ternak, kalian nggak bakal diberikan hujan kata Allah. Eh kata Nabi SAW. Alhamdulillah kita masih diberikan hujan. Bukan siapa? Binatang ternak yang nggak pernah buat dosa dan maksiat. Ya mereka selalu berzikir kepada Allah. Manusia selalu akan kesalahan dan dosa. Efek negatif. Ayolah Bapak Azzaqmullah. Bukan hanya kepada diri kita. Melemahkan diri kita. Tapi juga kepada siapa? Kepada keluarga kita juga. Kita akan dapat merasakan ya perlakuan orang yang tidak wajar kepada kita itu akibat dosa dan maksiat yang kita lakukan. Yang tadinya baik nih orang sama kita, kok tiba-tiba begitu ketemu bermuka masam. Kok tiba-tiba begitu ketemu acuh tak acuh sama kita. Jangan salahkan dia, salahkan diri kita. Oh, ini dosa dan maksiat yang kita lakukan. Satu hari seorang ulama keluar dari rumahnya, yolah bapak azakumullah. Keluar dari rumahnya, pagi hari keluar, Begitu dia keluar dari gerbang rumahnya, tiba-tiba ada orang yang lewat ngeludah ke mukanya. Tuh, ke mukanya. Kalau kita gimana? Hah? Ambil golok, ya, tebas tuh orang. Pukul tuh orang, sampai bawa pelur. Kalau bisa, dimanapun dia berada kita kejar. Keluar dari rumah enak-enak, dia tiba-tiba apa? Ngeludah ke muka kita. Perang dunia ini namanya, ngajak perang. Tapi ulama tadi apa? Gak mengeluarkan sepatah kata pun. Masuk lagi ke dalam rumah. Dia ambil wudhu. Dia sholat. Dia taubat sama Allah. Ya Allah ini mungkin akibat dari dosa aku ya Allah. Tuh misal lihat. Ini mungkin akibat dari dosa aku. Ada orang yang tiba-tiba meludah ke muka saya. Kalau kita enggak, nggak bisa, nggak bakal beres urusan sampai apa? Sampai itu bapak babak belur depan kita. Nggak bakal beres urusan. Susah untuk maafin. Oh, susah sekali. Itu hati kita. Ya, beda. Kita selalu apa menyalahkan kesalahan itu menimpa kesalahan itu kepada orang lain, tidak kepada diri kita. Lihat kepada diri kita, ya Allah, Allah. Kita lebih dosa. Istri kita yang tadinya taat sama kita, disuruh pergi ke warung, nggak mau. Nah, jangan salah istri kita. Kamu nih istri yang nggak mau bakti. Kita dulu. Mungkin kita malamnya berbuat salah, berbuat dosa sama Allah. Mungkin kita sebelumnya kita buat dosa sama Allah. Ayolah Bapak Azakumullah. Bukan hanya itu saja. Kita biasa sholat malam. Satu malam. Berat sekali kita melakukan sholat malam. Ya. Padahal kita sudah terbiasa. Tapi kok malam ini kok kayaknya rasanya berat banget. Jangan salahin siapa-siapa. Jangan salahin beker. Jangan salahin siapa-siapa. Oh tadi pagi mungkin saya kerja terlalu capek. Saya nggak bisa bangun. Jangan. Salahin siapa? Diri kita. Dosa yang dilakukan. Salah seorang ulama mengatakan apa? aku diharamkan sholat malam selama beberapa waktu karena dosa yang aku lakukan lima tahun yang lalu. Atau bisa bayangin? Dosa yang dilakukan lima tahun yang lalu, ya, sampai akibatnya apa? Diharamkan oleh Allah untuk melakukan sholat malam beberapa waktu. Apalagi kita ya Allah, Ini ulama masih ingat dosanya lima tahun yang lalu. Bayangin tuh. Ya. Dosanya lima tahun yang lalu masih ingat. Berarti kan selama lima tahun itu apa? Minim dosa dia. Kalau kita apa? tiap hari dosa, sampai nggak inget apa yang saya lakukan. Nggak inget kita udah. Sama sekali. Begitu ada kejadian, nyalahinnya siapa? Orang. Nggak nyalahin kita diri sendiri. Ini dosa dan maksiat. Memberikan efek negatif. Makanya kalau antum mau baca pengaruh dosa dan maksiat bagi diri kita dan juga semuanya ya pengaruh buruknya antum baca kitab ada dawah sudah ada terjemahannya punya Ibnu Qayyim. Antum beli buku itu, antum baca. Masya Allah, itu bagus sekali. Antum beli, antum baca buku itu. Ada wadawa. Penyakit dan obat. Antum beli buku itu, antum baca. Itu sangat bagus sekali. Antum bisa tahu bagaimana pengaruh dosa dan maksiat bagi kehidupan kita. Ayolah Bapak Azzaqumullah. Iya, saya pikir uh, cukup sampai di sini uh, pengajian kita karena waktunya sudah habis juga ya. Sebenarnya masih banyak ya awamil apa namanya sabat ya apa namanya kiat-kiat untuk kita tegur tegak ya semua apa namanya e, ini butuh waktu nggak cuma satu jam tapi apa dua jam bahkan tiga jam ya, untuk menjabarkan bagaimana agar kita kiat tegar di atas kebenaran. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk para hadirin sekalian ya, bisa memberikan semangat ya, motivasi agar kita selalu melakukan amal-amal soleh dan kita tiap tetap tegar di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada mungkin yang kurang jelas boleh ditanyakan silahkan. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah akan menguji dengan kebaikan dan kejelekan. Kebaikan ya kita tahu sehat, ya kan? Kemudian harta. Kejelekan bagaimana? Ya musibah yang menimpa kita. Kehilangan orang yang kita kasihi, kebangkrutan gitu. Nah, adapun ayat wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja kebaikan yang datang kepadamu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan dari kamu. Maksudnya apa? Hidayah itu yang baik. Ya, semua ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kejelekan ketika kita melakukan dosa dan maksiat, ini kan kejelekan. Maka apa? Datangnya dari kita bukan oh ini sudah Allah tetapkan buat saya. Saya berzina ini sudah ditakdirkan sama Allah. Wah, ini gak boleh seperti itu. Ini dari diri kita datangnya gitu loh. Paham Pak ya? Jadi seperti itu, ya. Kebaikan hidayah dan lain sebagainya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau dapat sholat, ya bisa sholat. Oh, ini karena saya mampu sholat. Bukan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lain?